وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Pada siang ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik <clears throat> untuk sama-sama saling mengingatkan, saling memberikan nasihat yang semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan manfaat dari pertemuan-pertemuan ilmu. Ya insya Allah pada kesempatan siang ini <clears throat> sebagai bahan nasihat atau peringatan adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Wa'ad ayat 17 Allah Subhanahu wa taala menyatakan anzala minas samaa'i ma'a Allah menurunkan dari langit air air yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini adalah merupakan penggambaran dari al-haq kebenaran. Fasalat audiyatum biqadariha. Kemudian lembah-lembah menampung air tersebut dan dijadikan dan jadi tempat mengalirnya air itu. Nah. Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah taala menyatakan pasalat awdiyatun biqadariha ay akhadha kullu wahidin bihasabih. فهذا كبير واسع كثيرا من الماء وهذا صغير واسع بقدره وهذا إشارة إلى القبور وتفاوتها فمنها ما يسع علما كثيرا ومنها من لا يتسعه لكثير من العلوم بل يضيق عنها فسالت أودية بقدرها maka kemudian lembah-lembah menampung ya aliran-aliran air itu. Ya, tergantung kadar lembahnya. Ada lembah yang besar, luas, tentu menampung air yang banyak. Ada lembah yang kecil, sempit, tentu menampung air yang sedikit pula. Lembah-lembah ini isyaratun ilal kuburi wa tafawutiha adalah isyarat kepada hati manusia dan perbedaan tingkatan-tingkatannya. Paminha di antara hati orang ada yang menampung ilmu yang banyak. Ada pula yang tidak mau menampung ilmu. Bahkan hatinya sempit dalam menerima ilmu. Ya. Orang itu kayak gitu. Ya. Ketika hidayah datang, maka orang dalam menerima hidayah atau keilmu yang tersampaikan kepadanya itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan inna mathali ma mathalu ma inna mathala ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba arda. Sesungguhnya perumpamaan ilmu dan hidayah yang Allah mengutusku dengannya seperti air hujan yang menimpa menerpa bumi ini. Ilmu hidayah yang dibawa oleh Nabi kita seperti air hujan. Kita umatnya seperti bumi yang menerima air hujan itu. Kata Nabi, "Pakana minha ta'ifatun qabilatil ma'a fa'ambatat kala wal ushbal katsir." Ada sekelompok tanah yang menerima air dan menumbuhkan tanam-tanaman serta rerumputan-rerumputan yang banyak. Wakanat minha ajadib. Dan di antara tanah itu ada yang ajadib. Amsakatil ma' menbasi bisa menampung air hujan. Tanah yang berpasir menampung air hujan. Akhirnya Allah mau dengan air hujan itu memberikan manfaat kepada manusia untuk mereka minum, menyerami tanam-tanaman. Wa asabat ta'ifata minha ukhra inna ki'anun. Namun sekelompok tanah yang lain ada ki'an la tumsiku ma'awwala la tumbitu tidak bisa menampung air hujan dan tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Nah. Kaum muslimin a'azzakumullah disinilah menunjukkan orang itu bertingkat-tingkat dalam menerima al-haq. Ada yang menerima al-haq langsung diterimanya, bermanfaat untuk dirinya, dia ajarkan kepada orang lain. Ada yang dia menerima untuk dirinya, tapi untuk mengajarkan kepada orang lain tidak. Ada yang menolak. Ada yang menolak. Untuk dirinya tidak, untuk orang lain apalagi. Model yang kedua tadi, yang pertama yang ya, menerima kemudian eh, menampung air hujan dan menumbuhkan tanam-tanaman ataukah menampung air hujan sebagai minuman makhluk namun tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman padzalika mathalu man faqiha fi dinillahi wa nafa'ahu Allah bima ab'athani wa nafa'a bihi fa'allima wa 'allama itu perumpamaan orang yang mempelajari agama Allah. Kemudian Allah memberikan manfaat kepadanya. Dia belajar dan dia ajarkan. Tapi model yang ketiga, mathumal lam yarfa bidzalika ra'san. Sama sekali dia tidak peduli, tidak terima. Naam, lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Tidak mau menerima hidayah dari Allah yang Allah mengutusku dengannya. Sama dengan ayat tadi penggambaran yang lain dari Allah tabaraka wa taala agama ini dibawa oleh nabi berupa ilmu hidayah kita umatnya berbeda-beda di dalam menerimanya ada yang berlapang dada ikhlas sepenuh hati menerima apapun yang sampai kepadanya dari hidayah dari kebenaran dia pelajari, dia terima untuk dirinya dan diajarkan. Ini model yang pertama dalam hadis. Naam. Dan semakin lapang dada, semakin tentu banyak air yang tertampungnya. Semakin banyak ilmu dan hidayah yang akan didapatkannya. Semakin sempit hatinya. Kesempitan hati Nah, bisa diakibatkan oleh karena urusan duniawi, bisa diakibatkan oleh teman dekat, bisa dipengaruhi oleh lingkungan, dan sebagainya. Keluarga, hakata, tempat kerja, nah bisa semua yang berpengaruh orang bisa sempit hatinya di dalam menerima kebenaran. Mungkin dia mau, tapi keluarganya yang menolak. Istrinya yang berat, anak-anaknya yang berat. Masyarakatnya, tempat kerjanya yang tidak menerima. Dia tahu bahwasanya ini kebenaran, ini perintah dari Allah, ini kewajiban, tapi ada aturan di tempat kerjanya, tidak boleh sempit hatinya. نعم نسأل الله السلامة والعافية فإذا لا فاحتمل السيد الزبد الرابع aliran air tadi membawa pula buih busa buih busa. الإمام السعدي رحمه الله تعالى ta'ala memberikan faedah dari sini. Nah. نعم. وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد الذي يعلو الماء wa ya'lu ma yuqidu alaihi nar min al-hillati allati yurad takhrisuha wa Allah memperumpamakan hati ya apa yang ada di dalam hati berupa syahwat dan syubhat. Ketika al-haq itu datang ya, itu seperti buih, seperti busa ketika air ini belum datang, ketika curahan hujan belum turun, ketika penjelasan kebenaran al-haq belum sampai, buih, busah belum nampak. Masih tersembunyi. Mungkin di lapisan bawah tanah masih tersembunyi di balik batu. Ya, belum nampak. Tapi begitu air datang, begitu al-ilm, al-haq datang, buih menjadi nampak, menjadi muncul, terangkat ke permukaan. Ya, terangkat ke permukaan. Demikianlah ilmu yang murni yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam demikianlah dakwah ya yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam demikianlah syariat yang murni yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini ketika dijelaskan semurni-murninya. Disampaikan sebenar-benarnya. Maka akan terangkat muncul ke permukaan nampak syahwat dan syubuhat yang tadinya tersembunyi tidak kelihatan. Nah, tadinya tidak orang tahu bahwa itu syirik. Itu bid'ah. Itu batin. Tapi begitu dakwah datang, dakwah yang di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dakwah Ahlus Sunnah tersampaikan, maka terbongkar semua yang tersembunyi-tersembunyi itu. Terbongkar. Akan nampak, akan jelas. Oh ternyata selama ini yang diyakini, yang dilakukan itu adalah syirik. Itu adalah bid'ah. Ternyata itu salah. Oh ternyata cara dagang kita selama ini salah. Ternyata cara bisnis kita selama ini salah. Ternyata cara dakwah kita selama ini salah. Ya. Ini ikhwan nafidina azakumullah. Satu. Menyaring antara al-haq dengan al-batil. Tersaring betul. Akan nampak jelas amalan syirik, amalan tauhid, amalan sunnah, amalan bid'ah. Sangat jelas di hadapannya. Karena memang agama ini sangat jelas. Nah, sangat jelas. Taraktukum ala mithlil bayda layluha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih cemerlang malamnya laksana siangnya. Tidak ada yang tertutupi dalam dakwah, dalam ilmu. Demikianlah yang namanya ilmu. Bahwa ilmu itu tidak ada yang tersembunyikan. Ya. Ilmu itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Dakwah ahlu sunnah wal jamaah minal awal ilal akhir bisarakah dari awal sampai akhir terang terus. Tidak ada yang samar-samar. Tidak ada yang abu-abu. Sikap juga begitu. Tidak ada sikap yang abu-abu. Tidak ada sikap yang samar-samar. Demikianlah يا إخواننا في الدين كمسلمين عزكم الله واحتمل السيد الزبد الرابية ومما يوكدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله sebagaimana kandungan air itu ada berupa buih, ada pula berupa kandungan-kandungan yang berharga, yang bernilai, yang mahal. Namun, pada proses mendapatkan sesuatu yang bernilai, yang ada dalam kandungan air itu mesti melalui proses yukiduna alaihi finnar pembakaran di dalam api ditempa dibakar sedemikian rupa untuk bisa didapatkan perhiasan dengan berbagai macam jenisnya, harta yang bernilai yang berbagai macam jenisnya, yang dihargai, dicari, diperebutkan oleh orang. Namun, faidah lain, kata ya, proses pembakaran itu tadi biji-biji emas, biji tembaga, biji besi. Nah, dengan proses pembakaran ini tadi untuk dimurnikan. Dimurnikan, dipukul. Nah, ditempa tentu juga akan terpisah mana yang harus terbuang. Mana yang harus diambil murni inilah yang berharga. Yang menunjukkan faedah bahwa terus Allah akan menyaring siapa yang betul-betul murni di atas al-haq. akan tersaring terus menerus. Kotoran sekecil apapun akan dipisah, akan dihilangkan. Dibersihkan. Itulah ilmu yang seharusnya membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada, sekecil apapun kotoran itu terkait dengan kotoran dalam masalah akidah, terkait kotoran dalam masalah bid'ah, terkait kotoran itu dalam masalah akhlak, dalam bermuamalah, itu dihilangkan, dibersihkan. Ya. Jadi jangan kita memandang ah kotoran ini kan cuma terkait dengan masalah muamalah saja. Jangan kemudian kita memandang ah kotoran ini hanya terkait dengan masalah dagang, masalah naam pakaian. Kotoran tetap kotoran. Dia ya, harus dibersihkan. Nah, Ala taro annal jibala minal hasa. Tidakkah kamu melihat bahwa gunung yang besar itu terbuat dari bebatuan-bebatuan yang kecil? Maka ikhwan nafiddin a'azzakumullah. Da'wah yang tersampaikan yang betul-betul ilmu yang dibawa adalah dakwah yang memilah memilah, memisah, membersihkan ada apa yang ada pada tubuh kaum muslimin dari kotoran-kotoran dibersihkan Ya. Tidak dengan pembiaran. Jadi kalau ada dakwah yang dibangun di atas pembiaran, biarin saja orang melakukan syirik, yang penting sholat. Biarin saja orang melakukan bid'ah, yang penting sholat yang penting kita saudara. Biarin saja dusta, yang penting dia sholat, yang penting dia bersaudara, dia muslim. Ini bukan dakwah di atas ilmu. Kan ada orang modelnya kayak begitu. Ada. Nas'alullah afiyah. <clears throat> hatta di tubuh ahlu sunnah wal jamaah terus akan tersaring siapa yang benar-benar jujur di atas sunnah. Siapa yang berjamaah di atas al-haq tersaring. biji-bijian emas, biji-bijian perak, tembaga yang mahal harganya ini. Tidak serta-merta kemudian, wah kita dapat kemudian langsung. Nah, ini sudah murni 100% mimma yukiduna alaihi finnar. Untuk dianggap sebagai perhiasan yang bernilai tinggi, mahal, dibakar dulu, dipukul agar kotoran-kotorannya hilang. Justru, justru, justru. Nah, proses pembersihan ujian demi ujian dari Allah kepada orang-orang yang di atas al-haq itu lebih berat. Inna asyaddan nasi bala'an thumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya manusia yang paling paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang lebih mencontoh dan yang lebih mencontoh Nabi. Dalam perkara akidah, semakin kokoh keimanan seseorang, maka semakin beragam ujian dari Allah. Orang di atas sunnah, maka semakin banyak bentuk ujian Allah ujian pada dirinya, ujian tentang kesehatannya, keluarganya, pendidikan anak-anaknya, ujian tentang keluarganya, masyarakatnya, yang bisa saja ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan akidah dia bisa selamat dia bisa selamat. Tapi diuji sedikit saja dalam urusan kesehatan, sakit. Sudah mengeluh. Sudah mencela. Sudah lari ke dukun. Ketika diuji dalam persoalan akidah, mungkin dia bisa selamat. Tapi begitu diuji dalam urusan pendidikan anak-anaknya, goyah. Goyah. Kalau masuk pondok pesantren, hafal Quran, bagaimana nanti keadaan anak saya? Goyah. Mulai. Hakada ikhwan afidin. Ketika diuji dalam urusan akidah, mungkin dia bisa selamat. Diuji dalam urusan berbisnis. Dalam urusan dagang. Ya. Nas'alullah as-salamata Wa mimma yukiduna alaihi finnar ibtigha' hilyatin aw mata' zabadun mithluh. dan sebagainya. Hakada ya ikhwah. Allah memperumpamakan ilmu al-haq yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita seberapa besar dan lapang dada kita menerima al-haq. Maka sedemikian itulah ilmu yang bisa kita dapatkan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا yajidu في anfusihim harajan مما qadaita wa yusallimu Demi Rabbmu, wahai Muhammad, tidak beriman mereka hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus perkara pada perselisihan yang terjadi di antara mereka ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت Kemudian tidak merasa, mendapatkan perasaan berat terhadap apa yang telah engkau putuskan. Haraj bisa dalam bentuk malu dia dalam mengamalkan sunnah. Ah, saya masih malu. saya masih berat. Aduh, belum saatnya. Belum saatnya. Nah, belum waktunya. Tunggu dulu saya bicara dulu dengan orang tua saya. Tunggu dulu saya bicara dulu dengan istri saya. Haraj. Aduh bagaimana ya? Ini kan pekerjaan saya, aturan di tempat kerja saya. Haraja. Wa yusallimu tasliman dan mereka berserah diri. Berserah diri. Apapun yang Allah tetapkan berupa perintah, dia laksanakan. Berupa larangan, dia tinggalkan tanpa itu tadi haraj perasaan berat malu belum saatnya dan sebagainya wala haula wala quwata illa billah kaum muslimin a'azzakumullah dan untuk bisa kita selamat, untuk bisa kita selamat dari tempaan-tempaan ini, mesti dengan kesabaran. Pertama, ihtisab, keikhlasan dalam mempelajari menerima al-haq. Keikhlasan bahwa yang kita inginkan adalah al-haq. Bahwa yang kita inginkan adalah al-haq. Ini satu. Kalau al-haq yang kita inginkan, maka kita tidak akan terhalangi ketika kita harus kehilangan orang-orang dekat kita yang kita cintai, kita tidak akan merasa berat ketika kita akan kehilangan harta yang kita cintai. Kita tidak berpikir ketika jumlah orang-orang kita akan berkurang. Atau posisi tempat tinggal kita akan hilang. Karena bukan itu yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki adalah al-haq. Karena al-haq ahakku ayyukala wa ayyutara. Al-haq itu yang paling berhak untuk diucapkan dan diikuti. Ikhlas karena Allah menginginkan kebaikan, kebenaran. Nah. Kemudian Tentu proses ini membutuhkan kesabaran. Keba kesabaran penuh. Karena dipukuli, ditempa, dibakar sedemikian rupa. Kesabaran. Harus bersabar. Kalau ternyata apa yang kita cintai, orang yang kita cintai, bertentangan dengan kebenaran bahkan mungkin ya perkara besar dalam hidup kita harus kita kehilangan darinya mesti dengan bersabar agar kita bisa mendapatkan kebenaran tersebut Mesti dengan terbakar tangan kita. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam. Al-mutamassiku ala sunnah al-qabid ala al-jamrah. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Seperti orang yang menggenggam bara api. Bara api kalau dia pertahankan bara api ini, mungkin akan terbakar tangannya, namun cahaya penerangan akan tetap ada padanya. Tapi ketika dia lepaskan, dia lempar bara api ini karena tidak kuat, tidak tahan akan panasnya, maka dia akan kehilangan cahaya penerangan. Padahal penerangan ini adalah sunnah, ilmu yang kata Nabi alaihi salatu wassalam. Badiru fil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bergegas-gegas kalian beramal karena banyak fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Fitnah syahwat, fitnah syubuhat, menggelapkan mata setiap hamba, setiap orang. Yang dibutuhkan dia saat itu adalah penerangan, cahaya. Kalau dia buang cahaya tersebut, dia buang ilmu tersebut, maka akan gelaplah di hadapannya. Namun sekali lagi, panas, membakar, namun sekali lagi itulah ujian Allah. Ujian Allah. Ingin atau mau pilih yang mana? Mau pilih buih yang tidak perlu dibakar, tidak perlu dipukuli. Nah, atau milih perhiasan atau kekayaan benda-benda yang berharga lainnya namun harus melewati proses pembakaran dan tempaan Mau pilih mana? Saya tidak mau susah-susahlah. Saya ikut apa saja. Pusing-pusing saya mau ikut ilmu itu. Nah yang penting Islam, Islam sajalah. Kan penting sholat. Ma orang melakukan kesyirikan ya. Saya tidak mau tahu bukan urusan saya. Mau diajak acara beda, ah, yang, ayo yang penting makan. Nah, dus dus dus sedikit sajalah yang penting ada keuntungan ya ayo Tidak apa-apa. Mau seperti ini? Buih. Karena buih coba lihat. Coba lihat buih. Kemana air mengalir di situ dia mengalir. Kemana air terhempas di situ dia dihempaskan. Nyangkut di ranting-ranting pohon, di bebatuan. Begitulah sifatnya. Buih. Ada orang yang seperti ini dalam beragama. Tapi tujuh wali-wali. Anna bangasingi. Nah. Ya. Ada orang yang dalam beragama begini modelnya. La haula wala quwata illa billah. Penggambaran yang sangat jelek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang buih Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, Yushiku an tada'a bikumul umamu kama tada'al akalatu an qas'atiha. Hampir-hampir kalian seperti makanan di atas tempatnya. Makanan di atas tempatnya semua orang mengelilinginya, ingin menyantapnya, ingin menghabisinya. Seperti itu kata Nabi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal min kullatin nahnu yawma idin. Apakah jumlah kami di saat itu minoritas? Sedikit. Abal antum hina idin kathirun. Bahkan jumlah kalian di saat itu banyak. Mayoritas. Coba lihat. Bahkan mungkin yang non-muslim cuma pendatang. Aslinya daerah itu muslim. Lakinnakum gutha'un ka Tapi kalian laksana buih di lautan laksana busa di air yang mengalir. Kemana air terhempas di situ dihempaskan, kemana air mengalir di situ mengalir. Nyangkut di ranting pohon, nyangkut di bebatuan. Tidak punya prinsip agama. Tidak bisa membedakan tidak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Taunya cuma la ilaha illallah. Kelas. Selesai. Tidak tahu sama sekali apa pembatal-pembatal keimanannya. Apa makna la ilaha illallah? Apa kandungan la ilaha illallah? Siapa saja ahlu la ilaha illallah? Tidak tahu sama sekali. Hanya sebatas Muhammadur Rasulullah tidak ngerti siapa itu Nabi Muhammad, tidak mengerti akhlaknya, akidahnya, sunnah-sunnahnya. Tidak mengerti sama sekali. Ya. Taunya muslim, kelas, selesai. Berbisnis, dusta, dihalalkan. Menipu, dihalalkan. Dalam berpakaian, tidak nampak pakaiannya apakah dia muslim atau muslimah. Bahkan wal billah mengaku muslim tapi bajunya baju orang kafir. Bagaimana bajunya orang kafir? Hah? Bagaimana bajunya orang kafir? Muslim tapi bajunya logo klub sepak bola ada salibnya di belakangnya nama orang kafir. Hah? Pergi sholat. Baju sepak bola. Barcelona. Barcelona coba lihat. Ada tanda salibnya. Di belakangnya Messi. sujud kepada Allah dalam keadaan membawa salib dengan namanya orang kafir. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Laka ya muslimina azakumullah. Tidak punya prinsip agama. Tidak punya prinsip agama. Kemudian yang penting kaum muslimin azakumullah. Dalam membentuk kandungan air yang terbawa tadi itu. Bisa dia terbentuk murni perhiasan 100%. Yang dihargai mahal tentu harus oleh tangan yang ahli. Oleh tangan yang ahli. Ya. Jangan sampai disangka emas ternyata kuningan. Atau jangan-jangan tai. Ya. Disinilah ternyata bahwa yang bisa membimbing kita betul-betul dalam melihat kebenaran harus dibawa bimbingan ulama. Karena ini ilmu. Kebenaran. Di bawah bimbingan ulama. Karena merekalah kaum muslimin azakumullah para ulama. Yang kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran. Falau rudduh. Falau rudduh ila rasul. Wa ulil amri minkum. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhu. Seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan ulama dari kalangan mereka. Maka mereka akan tahu kesimpulan hukum dari mereka. Betul-betul ahlinya. Betul-betul ahlinya. Jangan sampai tukang batu disuruh kerja emas. Ya. Bisa salah. Tukang jahit disuruh jadi tukang emas. Bisa keliru. Di sinilah makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau mengutus keluar untuk berdakwah ke satu negeri, untuk tabligh ke satu negeri, yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ulama dari kalangan para sahabat. Betul-betul ahli. Alim. Padahal ketika itu banyak para sahabat yang lain. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan sahabat-sahabat yang lain. Coba temani Mu'ad ibnu Jabal ke Yaman. Berdakwah. Kamu temani Ali bin Abi Thalib untuk naam berdakwah. Karena mereka bukan alim min al ulama dan kalau sahabat. Dipilih oleh Rasulullah. naam dipilih oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk berdakwah, menyampaikan tablik itu menyampaikan kebenaran. Tidak seperti banyak orang baru sadar jadi mabok, disuruh keluar sana dakwah. Ngerti opo kowe. Ya. Nasma. Hakata ikhwana fi din azakumullah. Ini ya. Perlu bimbingan ulama. Kemudian dengan bimbingan para ulama dalam ya kita bisa keluar dari kesamaran itu tadi. Mereka itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala enam kemampuan barokah ilmu al barakah ma'akabirikum keberkahan itu bersama akabirikum yakni para ulama ulama kibar kibarus sin atau kibarul ilm tua dari kalangan ulama ini yang lebih didahulukan al-baqar al-barakah ma'a kabirikum ikhwan fillah azzakumullah jadi proses itu terus kita akan hadapi. Proses penyaringan itu akan di, kita hadapi terus menerus. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menjamin dirinya bisa selamat dari proses ini. Tidak ada. Senantiasa kita akan ya bisa tergelincir. Mungkin tergelincir dari satu perkara walaupun dikatakan selamat dari perkara-perkara yang lain. Makanya ikhwan fillah azakumullah di antara perkara di antara perkara besar dalam dakwah di dalam menyelamatkan umat agar dia tidak jatuh, tergelincir, terjerembab adanya bentuk tahdir. peringatan keras peringatan keras dari kalangan para ulama misalnya dari bentuk amalan ataukah dari orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu Nah, peringatan keras. Dan tahdir itu tidak lain terbangun di atas kasih sayang. Hei, hati-hati kamu. Kamu melakukan amalan kesyirikan. Supaya dia bisa cepat selamat. Taubat kepada Allah. Masuk ke dalam tauhid. Eh, kamu itu. Kamu itu sudah melakukan amalan bid'ah agar dia teringat cepat, tersadar. Kemudian istighfar, taubat kepada Allah, kembali kepada sunnah. Eh kamu itu, kamu lakukan cara bisnis akhlak yang tidak baik, muamal yang tidak benar. Istighfar, taubat kepada Allah yang benar itu seperti ini agar dia bisa tersadar istighfar, taubat kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Inilah inilah yang nanti menggambarkan orang itu lapang dadanya atau tidak. Wat lembah tadi luas atau sempit? Menerima air hujan, menampung air hujan atau tidak? Kalau dia langsung istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata ini salah. Saya keliru selama ini. Buta mata hati saya. Tuli saya. Naam lalai saya. Alhamdulillah ada peringatan sampai kepada saya. Menunjukkan lapang dadanya. Insyirah sadar. Nah, terbuka dia. Terbuka dia dia kembali kepada kebenaran. Tersaring. Tapi selamat ya. Cepat. Tapi ketika dia diingatkan, bahkan peringatan itu bukan cuma sekedar peringatan biasa. Tahzir misalnya sampai kepadanya. Dia tetap bertahan. Sempit Ah, berarti ini menggambarkan lembah yang dimilikinya sempit, kecil. Nah. La haula wa la quwwata illa billah. Dan subhanallah, orang yang insyirahus sadar, cepat terbuka jiwanya, lapang dadanya ketika datang peringatan kepadanya. Yang menyambut mereka bukan siapa-siapa. Yang menyambut mereka adalah ahlul haq. Nah, yang menerima mereka dengan sukacita, dengan senyuman, dengan kegembiraan adalah ahlul haq, ahlus sunnah, ahlul tauhid. Disambut dengan kemuliaan oleh orang-orang mulia. Nah, maka orang yang kaum muslimin azakumullah taraju dari kesalahan dia. Tidaklah dia semakin rendah tetapi Allah semakin meninggikan derajatnya. Semakin mulia. Sebaliknya, kalau dia bertahan, Nasallallahu assalamata wal afiyah wal billah bahkan mungkin melakukan perlawanan misalnya maka tidaklah orang-orang di sekelilingnya di sekitarnya kecuali orang-orang yang justru ingin mencelakakan dia, menghinakan dia, dan mengambil kesempatan-kesempatan untuk pribadi-pribadi mereka. La haula wa la quwata illa billah. Ini perumpamaan dari Allah. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah memperumpamakan al-haq dengan al-batil. Demikian Allah memperumpamakan antara al-haq dengan al-batil. Ikhwanna fid din a'azzakumullah. Dan Al-batil ini digambarkan tadi seperti zabat. amma zabadu fayadhabu jufa'a. Adapun buih ini akan hilang, tidak ada manfaatnya. Al-batil itu seperti itu. Al-batil itu seperti itu. Akan hilang. Tenggelam. Sampai pada akhirnya tidak terdengar Ya. <clears throat> Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan innal ba'tila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatalan itu akan hancur. Ya. Sementara al-haq akan terus menerus langgeng. Fa'amma mayan fa'unnas fayam kutafilam. Adapun yang bermanfaat untuk manusia dari kebenaran itu tadi akan tetap tinggal di permukaan bumi ini. Terjaga dia. Jadi kaum muslimin azakumullah jangan kita berselera rendah. Umat ini tidak boleh berselera rendah. Hanya memikirkan kesenangan sesaat. Ya. Memikirkan kesenangan sesaat seperti bui. Sesaat dia di atas air. Tapi akan hilang ketika dihempaskan. Namun umat ini harus berseleranya adalah selera tinggi. Mahal. Walaupun dia harus menghadapi cobaan demi cobaan dari Allah. Tetapi dia akan dinilai berharga oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau juga dinilai berharga oleh hamba-hamba Allah yang berharga Nah. Kaum muslimin azakumullah. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikian Allah memperumpamakan beberapa contoh-contoh. Makanya kalangan salaf kalangan salaf atau sebagian salaf mereka menyatakan Kuntu idza qara'tu mathalan minal Qur'ani falam afhamhu bakaitu ala nafsi lianna Allah ta'ala yaqul wa ma ya'qiluha illa al-alimun adalah saya apabila membaca perumpamaan di dalam Al-Qur'an namun saya tidak memahaminya saya tidak memahaminya, maka saya menangisi diriku. Karena Allah Ta'ala menyatakan, Ama ya'kiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang alim. Faidah lain juga. Karena kita ini melalui marahil, proses demi proses. Ya. Kita ini melalui proses demi proses, tempaan demi tempaan. Ada orang memang prosesnya lama. Terbentuk jadi perhiasan. Ada prosesnya cepat. ya ada prosesnya cepat. Ada orang awam ketika menerima dakwah baru mendengar sekali masih kayak gitu-gitu. Diajak saja dinasihati. Masih ada taklim nanti Pak. Naam. Di masjid Pasar Baru sana. Datang kedua kalinya Masih seperti itu. Dia ajak lagi dinasihati. Berubah dia. Cuma satu perubahannya. Nah, perubahannya dari apa? Masih jenggotnya. Mulai tumbuh sedikit-sedikit. Jenggot kan tidak langsung panjang. Gitu ya Ya, sudahlah. Bersabar kita nasihati dia. Mari tetap ada taklim lagi, ada ini. Nah, sebulan, dua bulan, yang berubah tambah lagi. Mulai dia pakai jubah. Setahun berubah celananya tidak isbal. Nah, ada proses-proses. Ya. Ada orang prosesnya seperti itu. Dari dakwah satu ke dakwah kedua, dakwah tiga, bermacam-macam. Terakhir dia dapat dakwah salafiyah. Dia dengar. Proses juga terus seperti itu. Hakata. Kita ini dalam marahil. Kita sendiri seperti yang kita katakan tadi. Kita sendiri masih dalam marahil. Setiap saat kita akan disaring oleh Allah. Mungkin itu tadi dalam masalah kita tidak, dalam masalah sunat secara umum tidak, tapi tersaring di masalah apa? Akhlak. Masalah rumah tangga. Masalah pendidikan. Bisa. Makanya untuk bisa kita tegak di atas agama ini. Tidak ada lain. Mesti kita tegak di atas nasihat. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Dan tidak bolehnya kita falcon nakat. Anti kritikan, anti nasihat. Ini satu hal yang mutlak kaum muslimin ya, ikhwan din azakumullah. Ya. Ikhwan din azakumullah. Jadi masa depan umat ini. Nah, itu memiliki nilai berharga, sangat berharga. Beda dengan apa masa depannya orang-orang kafir. Kasarabin, alladzina kafaru a'malum kasara seperti fata morgana. Buih. Nampak di atas air Besar buih itu. Tapi tidak ada nilainya. Besar, banyak, tapi tidak ada nilainya. Apa gunanya? Mendingan yang ini cuma satu gram, kecil satu gram. Tapi nilainya luar biasa. Nah, inilah kaum muslimin azakumullah perumpamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, bahwa al-haq kita mesti menerimanya dengan lapang dada. Itu saja. Kebenaran yang sampai kepada kita harus kita terima dengan lapang dada. Harus bersabar. Harus bersabar. Apalagi kalau di awal-awal kita baru menerima kebenaran. Lawan kita banyak. Pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mungkin dari hizbi tertentu mereka dia akan menghadapi teman-teman hizbiahnya. Dari kelompok tertentu akan masih dirongrong siap malam. Didatangi. Eh, kamu ikut taklimnya ya? Apa itu? Bersabar. Bersabar. Besok didatangi lagi. Bahkan mungkin ustadznya. Datang lagi ke rumah. Saya dengar-dengar kamu ikut sekarang dakwah salafiyah ya. Nah, iya. Kamu mau tinggalkan teman-teman kamu yang banyak ini. Kamu ini sudah dianggap ustaz. Sudah dianggap syekh. Nah. Ya, bersabar harus bersabar lapang dada. Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya di Makkah. Nah. Ya. Wala hawla wala quwata illa billah. Jam berapa ini? Sampai jam berapa? Asar jam 3. Jam 3 lewat lewat 20. <clears throat> Makanya ini yang Allah Ta'ala fa'amma, eh, katakan fa'amma zabadu fa'yadhabu jufa ay la yanzafi. Buih, busa itu tidak akan bermanfaat. Bal yatafarraku wa yatamazzaq. Dia akan pecah. Tercabik-cabik ويذهب في جانب الواد يتعلق بالشجر ya akan ke pinggir-pinggir sungai akan minggir mereka yang tidak bermanfaat ini akan ke pinggir ya subhanallah jadi al-haq itu bisa saja Air itu penggambarannya kayak gitu. Mungkin lambat jalannya. Tapi apa yang ada di hadapannya akan dibongkar. Akan terbongkar. Orang yang di atas al-haq mungkin ya tidak ada markasnya. Ustadznya belum ada. Tapi orang sekampung sudah gempar. Aroma dakwahnya sudah tercium ke sana kemari. Orang sudah merinding. Orang sudah ketakutan belum padahal belum dia apa apain Hakata. Memang seperti itu dakwah. Ya tamazzak akan pecah bercerai-berai bahkan apa? akan menyamping ke pinggir-pinggir naam lembah. dakwah ini akan berjalan terus. Berjalan terus. Karena dakwah al-haq al-haq adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang mampu untuk membendungnya. Nas'alullah as afiyah. كذلك خبث الذهب والفض والحديد والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب ونحوه ينتفع به demikian pula kotoran-kotoran yang melekat kotoran-kotoran yang melekat di emas, perak, besi, ya tembaga-tembaga lainnya akan pergi hilang dan tidak akan kembali. Artinya, artinya apa? Akan ada orang-orang yang memang suka menjadi benalu. Hah? Menempel di tubuh ahlul hak yang suka ngacau. Yang suka ngacau. Bikin masalah. Ini pun akan tersaring. Ini pun akan tersaring. Wala hawla wala quwata illa billah. Yang tersisa tinggal az-zahab, emasnya saja. Maka artinya apa? Emas itu sedikit. Sedikit. Ahlul hak sedikit. Al-ghuraba itu sedikit. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Badal islam ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini diawali dengan dianggap aneh dan akan muncul datang juga dianggap aneh maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, ghuraba. Siapa itu? Unasun qalilun, unasun salihun fi unasin su'in katsir. Ini orang-orang salih berada di tengah-tengah orang yang tidak salih, jahat yang banyak. Sedikit memang. Sedikit memang. Jadi ukuran kebenaran itu bukan ukuran jumlah. Ukuran kebenaran adalah mencocoki Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ini. Dengan pemahaman salafus soleh atau tidak. Itulah. Maka jumlahnya sedikit. Nassalullah assalamat wal afiyah. muslimin. A'azzakumullah. Apa man ya'lamu annama unzil ilaika min rabbikal haqqi kaman huwa a'ma? Apakah orang yang tahu al-haq dari Rabbmu? Ya. Itu seperti orang buta. Makanya ahlul haq itu tidak boleh seperti orang buta. Harus melek, cerdas berpikir. Harus melihat. Begitulah ahlul haq. Jadi ahlul hak itu tidak mau asal ikut-ikutan. Caranya apa? Mereka di bawah bimbingan para ulama. Para ulama. Sekali lagi di bawah bimbingan para ulama. Nasallallahu alaihi wasallam namun kaum muslimin azakumullah orang yang bisa cerdas melihat tidak ada innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang memiliki lub. Naam. Wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ila ikhwana azakumullah beberapa perkara yang bisa kita sampaikan. Ya yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, hidayah untuk melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran dan mengikuti kebenaran, melihat kebatilan sebenar-benarnya kebatilan dan menjauhi kebatilan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas agama ini, di atas ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita dengan ahlul haq. Allahumma adina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa adina al-batila batila warzuqna jitinabah. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini dan berikan kepada kita manfaat dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah kalau ada kesalahan kekeliruan itu datangnya dari syaitan dan dari kekurangan kami dan saya bertaubat kepada Allah kalau ada kesalahan-kesalahan dari apa yang saya sampaikan tadi wa akhiru da'wana anil rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh